Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tiba ini sudah masuk ke semua ini. Kok masuk ke ganggang riba? Ada orang nggak mau riba di telepon? ya kan? Nggak mau riba, mas ini ada pinjaman. Ringan bunganya, masa kan belum dia aman gitu kan? Ini kita bisa tadi ya, yang mobil, yang ini macam-macam orang itu. Tapi ingat saya ngobrol sama temen, aneh nggak punya apa-apa, detail pun disuruh pinjam. Gampang mas tinggal kasihkan BPKB rumahnya. Apa berbeda, Sertifikat rumahnya cukup dekat fungsi. Di jalan-jalan ada iklan itu uang tunai hanya dengan BPKB motor atau apa? Ya, iya. Jadi kita dikejar oleh riba. Ya, semoga kita bisa selamat. Bagaimana cara menghindar? Peluklah pohon sebesar kedua tangan Jadi kita tangan pohon yang segini, kita peluk segini. Jangan mau pohon yang besar. Kita kadang-kala punya rumah atau kita bisa nyewa rumah masih. Tapi anak beli. Ya kemarin saya punya teman di ibu di dia cerita Alhamdulillah, Bik, anak sudah nyicil nanti. Berapa harga rumahnya? 65. Itu nyicil berapa tahun? 15 tahun. La ilaha illallah. Itu belum punya rumah loh. Karena suatu saat rumah itu bisa diambil sama yang punya. Ya, cicilannya ngada, Ya. Dari 65 juta dia harus bayar 110 juta. Selama 15 tahun dia hidup kasih. Dan Rasulullah SAW mengatakan, La'anallahu akilan riba wa mukilan. Allah melaknat yang makan riba dan yang ngasih makan. Kerjaannya bank. Kerjaannya bank itu dua. Cari orang nabung. Ya, Bapak, ingin ini karena kasih bunga. Setelah dapat berpulus, apa yang dia lakukan? Dia cari orang-orang yang mau ngasih dia riba. Dia mau enggak Ini ada pulus. Ini pulusnya orang. Yo menikah di pinjam belah, pinjam pinjam sana. Kerjaannya itu ima makan atau nggak makan. Dan kita kan dua kita kalau uh, naruh uang di bank itu kita membantu bank untuk melancarkan riba dia karena pasarnya dia itu cuma pinjam meminjam itu seperti itu. Bagaimana menghindar? Ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau nggak bisa punya mobil baru beli mobil bekas. Sebagai orang yang enggak, kita mobil baru ini ringan. Kita punya uang 30 juta, mau beli apa aja harganya 150 juta, 70 juta apa. Akhirnya kita pilih, ah, beli mobil seharga duit. Bismillah. Rumah seperti ini. Kita nggak bisa punya rumah, ya gimana kita ngontrak dulu, kita jawa dulu. Dan kalau ingin punya rumah, cobalah kalangan ikhwan ini diajarkan uh, at-ta'min, at-ta'awun. Jadi uang yang uang kas. Jadi orang mau punya rumah, dia ambil uang kas, pinjam dari uang itu. Dia ngembalikan, jadi nggak ada bunganya. Atau cari orang lain yang punya duit, teman-teman yang pulut bilang sama anak punya, punya rumah, belikan rumah itu, nanti anak beli. Dia beli, jadi milik dia, sudah anak mau beli sekarang berapa? Jadi tidak dengan sistem segitiga yang ada yang insya Allah sudah diketahui semuanya oleh para jemaah. Mudah-mudahan dengan itu bisa terhindar dari uh, istilah ini. Dan ini masalah yang merata semua ke semua lini ya. Sampai orang-orang miskin pun pinjam sama bank, motornya pun dia Allah, Allah Allah. Kayaknya cukup. Ustaznya <laughs> Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini dikumpulin semua. Nanti kalau ada ustaz lain yang datang, kita nggak usah ceramah aja. <laughs> Jawab pertanyaan aja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon minta maaf ya. Kalau ada kesalahan, apabila saya sampaikan itu benar, itu dari Allah Jalla Jalla dan murni karena Allah tidak. Dan mudah-mudahan kita jadi ikhlas dibimbing oleh Allah untuk ikhlas dalam melakukannya. Dan apabila ada yang salah dari diri saya sendiri dan dari setan, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.